وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang berhormat <clears throat> Alhamdulillah kita berada di dalam pengajian sebagaimana biasa hanya pada hari ini sebagaimana yang sudah saya umumkan akan kita isi apa yang ada sangkut pautnya dengan tugas kewajiban zakat karena <clears throat> kita menghadapi akhir bulan Ramadan yang mana kalau kita sudah berada di dalam akhir bulan Ramadan kemudian kita menerima satu syawal di situ kita menerima tugas kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, untuk kesemuanya itu maka perlu sekali dan sekaligus apa yang ada sangkut pautnya dengan persoalan zakat kita jelaskan di dalam pengajian agar kesemuanya apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dapat kita jalankan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dan diajarkan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan macam-macam ibadat kepada kita. Termasuk ada ibadah badaniyah ibadat badan yaitu sholat dan ada ibadat maliyah ibadat harta benda yaitu zakat dan ada ibadah rangkap maliyah dan badaniyah yaitu haji dan umrah begitu dan lain-lain macam ibadah. Zakat suatu kewajiban ibadat maliyah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya atau penjelasannya selalu disambung atau digandeng dengan sholat. Kalau kita membaca Al-Quran lebih dari 80 kali Allah menyebutkan zakat bersama dengan sholat. Memang di sana dapat kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur apa yang telah disyariatkan dan ditugaskan kepada kita agar kita dapat mencapai kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Kemudian mengapa ada macam-macam ibadat itu? Bahkan banyak sekali yang tidak ditunjukkan kepada kita hikmah hikmahnya atau penjelasan kegunaannya. Memang alam dunia ini serta bumi yang ada yang dijadikan tempat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serba terbatas ini kesemuanya merupakan ujian jadi kita di atas bumi dan kita dalam dunia ini adalah sama dengan kita di dalam ruangan ujian yang diawasi oleh pengawas-pengawas ujian yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha mengawasi dan maha menyelidiki. Nah, oleh sebab itu kita hidup dalam alam dunia ini jangan sampai kita menyimpan daripada ketentuan-ketentuan atau pen-pen yang ditetapkan oleh Allah untuk kita lakukan sebagaimana kita dalam ujian agar kita dapat lulus. Kalau sudah lulus diterima oleh Allah, kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat semula tempat manusia asli yaitu dalam surga. Tapi kalau dalam ujian tidak lulus atau menjelek atau mengkhianati garis-garis yang ditentukan oleh Allah hingga begitu kita kembali kepada Allah na'udzubillah tidak akan kembali kepada tempat semula tapi akan dibuang oleh Allah SWT di alam sengsara alam nah di dalam ujian itu harta benda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam yang ditentukan untuk kita zakatkan. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dan beberapa kali wa aqimus shalah wa atuz zakat. <clears throat> Dan dirikanlah salat serta keluarkanlah zakat. <clears throat> Hingga oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa zakat itu termasuk rukun Islam. Buniyat Islamu ala khamsin شهادة أن لا anna Muhammad Rasulullah wa iqam رسول wa وإقام zakat wa hajjil bayti wa وصوم رمضان Nah, maka jelas dan nyata kalau sudah begitu apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa zakat termasuk rukun Islam yang mana sudah ditetapkan oleh Allah SWT jelaskan. dijelaskan dalam Al-Qur'annya <clears throat> barang siapa yang tidak mengakui adanya kewajiban zakat sama dengan tidak mengakui adanya kewajiban sholat. Orang yang tidak mengakui adanya kewajiban sholat sama saja tidak mengakui syahadat. Nah, maka, nah, maka itu dia akan menjadi murtad jelas dan nyata wayak guru jahiluha dan menjadi kafir pengingkar zakat jadi kita kaum muslimin dan muslimat pertama kali harus betul-betul pasang keyakinan dan keimanan kita yang kuat apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT apalagi yang merupakan rukun-rukun dan pokok agama Islam harus kita amanah wasadaknya harus kita beriman dan kita percaya percaya Nah, sudah Allah sudah ukur apakah kita ini masuk orang-orang yang sudah berkewajiban atau belum. Nah, nanti tidak hukum. Kemudian az dari segi bahasanya itu diambil daripada kalimat yasku zakah zakaan dua zakatan artinya bertumbuh suatu pertumbuhan yang baik, suatu pertumbuhan yang bagus, ini kalimatnya diambil dari kalimat zakah yusri. Jadi azakah annama an artinya pertumbuhan, pertumbuhan yang baik. Kemudian zakat itu pun maknanya zakat yasku menjadi baik. Maka untuk mem memperbaiki sesuatu, membaguskan sesuatu, diambil kalimatnya zakka yuzaki, membagusi atau menyucikan. Sebagaimana Al-Quran sendiri sudah menciptakan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. tulu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wa hikmah. Jadi dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Allah kemudian wahyu zat kihir Nabi Muhammad menyucikan mereka artinya membagusi membaguskan mereka dan membina mereka dengan kalimat terjadi. maka itu zakat kalau dikeluarkan ini adalah menyucikan apa benda dan menjadi sabab-musabab pertumbuhan harta benda dengan barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau zakat itu dilanggar, tentu akan ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan tidak barokah, ada jelas-jelas dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada harta benda orang yang sudah ada kewajiban zakatnya, kemudian dia tidak keluarkan, terjadi sesuatu itu disebabkan karena tidak mengeluarkan zakat. Kemudian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sangat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kita diberi harta benda segala macam. Apa yang ada di bumi ini diberikan oleh Allah kepada kita. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi. Semua yang ada diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya ada sebagian diharamkan. Mengapa? Karena kita cuci. Lalu di antara harta benda yang sekian banyaknya yang harus kita keluarkan zakatnya hanya berapa persen hanya berapa macam nah untuk ini kita dapat mengetahui zakat kesemuanya ini nantinya terbagi dua ada zakatul mal ada zakatul badan alias zakatul fitrah jadi ada zakat mal ada zakatul badan ada zakat fitrah nah sekarang zakatul mal harta benda yang ada zakatnya dari ternak hanya tiga macam unta sapi dan kambing. Sudah. Lain-lain jenis dari peternakan tidak ada zakatnya. Anggap orang memelihara ayam sampai berapa ribu ayam, tidak ada zakat ayam. Etek atau BPI, ya, wah beberapa tidak ada zakatnya. Orang melihara ikan berapa tampaknya melihara ikan. Tidak ada zakatnya ikan. Kuda, sudah orang punya kuda, berapa kuda? Tidak ada zakat kuda. Nah yang ada apa? Unta, sapi, dan kambing. Segala macamnya. Unta, ada berapa macam? Ada unta puluh satu, ada unta puluh dua, hal bukti. Sapi, ada sapi biasa, ada kerbau, kambing ada kambing kacang, ada kambing <laughs> Kipas, ada domba. Ya, dan dari negeri mana? Ada England, ada Bali, ada macam-macam saudara. Nah, pokoknya unta, sapi, dan kambing. Kemudian, dari harta benda yang merupakan barang-barang dan sebagainya, tidak ada yang kena zakat. Hanya dua macam. Emas dan perak. Hanya emas dan perak. Orang toh mobil berlian. Orang mempunyai intan. Mempunyai besi. Mempunyai kayu. Mempunyai bensin. Minyak. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya emas dan kadang-kadang mempunyai batu. Mempunyai pasir. Ya mempunyai gamping ini nggak ada zakatnya yang ada hanya emas dan perak nah, karena emas dan peraknya alat penukaran maka uang itu juga termasuk alat penukaran yang standarnya atau borohnya dari emas dan perak sebab alat penukaran di dunia ini sudah beberapa ribu tahun yang lalu dijadikan oleh Allah SWT ialah emas dan karena dunia maju, dunia maju, dunia maju, uang emas dan perak kadang-kadang dirubah oleh orang. Tapi nilainya tetap, borosnya tetap, standarnya tetap, ada uang kertas dan sebagainya. Bahkan kalau tidak salah yang mulai membuat uang kertas ini ada Cina. Nah, tapi ini tetap nilainya adalah emas dan perak. Nah, maka kita di Indonesia, uang-uang Indonesia ini mesti ada standarnya, ada borosnya, apa emas, nanti zakatnya ikut hitungan emas nah, jadi hanya emas dan perak kemudian dari hasil-hasil pertanian tanaman-tanaman hijau ini yang ada zakatnya hanya yang menjadi pokok bahan makan berupa biji yang dapat disimpan. Modal banyak dong. Kita lihat sayuran saja lebih dari 160 macam. Ini kalau saya sayuran. Apa sayur daun, apa sayur buah, ini nggak ada zakatnya sama sekali. Yang ada zakatnya hanya pokok bahan makan yang berupa biji yang dapat disimpan. Nah, apa? Beras, padi, ya, padi, beras, jagung, gandum, bulgur, di sini dimasukkan kedelai kacang hijau. Ini dimasukkan. Sudah, ini sudah. Jadi yang ada dari pertanian untuk dizakatkan hanya ini saja. Padahal pertanian macam-macam ada kubis, ada kentang, ada wortel, ada, ada ubi, kayu, ada topi jalan iya. wajah segala macam tuh ini iya, tidak ada hanya bangsa buah jenis buah-buahan jenis buah-buahannya ada zakatnya hanya dua di sini yang mungkin tidak ada kurma dan kismis ini nggak ada kurma <laughs> ya tanpa kurma kan nggak ada hmm. ya, kismis kan nggak ada ada berapa juga sedikit belum jadi atau dijual <laughs> hmm. nggak ada jadi buah-buahan ini Padahal kita punya buah-buahan macam-macam di Indonesia ini. Ada kelapa, ada mangga, ada jeruk, ada sawu, ada kelengkeng, ada rambutan, ada apa, ada <laughs> macam-macam. Ya, nggak ada zakatnya. Walaupun orang punya beberapa persen, anda punya kelapa sudah seratus hektar umpama, <laughs> tidak ada zakat kelapa. Termasuk tebu, tidak ada zakatnya termasuk apel batu ya mulai tadi tadi apa uang banyak kayak kayu <laughs> ya nggak ada zakatnya apel nah, jadi hanya sedikit kalau begitu kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kewajiban kita ini sedikit kewajiban sedikit bahkan yang diharapkan pun juga sedikit lainnya diberikan dibebaskan dihalalkan jadi kalau ada orang merasa keberatan menjalankan syariat Islam berarti ini orang sudah keterlaluan. <laughs> Jadi saya eh, sudah tidak normal. <laughs> Iya. Bagaimana? Ini hanya sedikit. Ini belum kita bahas dari berapa persen dikeluarkan. Ini masih jenisnya saja. jelas. Kemudian perdagangan. Perdagangan dagang apa saja karena perdagangan ini kalau setahun ditotal diuangkan disamakan dengan uang. Dagang apa saja? Apakah dagang mebel, apa dagang peracangan, apakah putian, apakah apa saja sudah pokoknya. Nah setahun total diuangkan. Jadi termasuk zakat mal ya uang yang diuangkan Nah, jelas inilah jadi dari jenis peternakan atau hewan hanya tiga tadi sebagaimana saya katakan unta, sapi dan kambing dan alat penukaran emas dan perak termasuk di sana ada uang dari hasil pertanian adalah yang dapat menjadi bahan makan berupa biji yang dapat disimpan, beras, jagung, dan sebagainya tadi. Kemudian buah-buahan kurma dan kismis, lalu barang perdagangan. Nah, total dia tahu Nah, inilah dinamakan zakat mal. Kemudian yang berkewajiban zakat siapa? Adalah orang Islam merdeka dan pemilik yang sempurna. Jadi orang Islam dan orang yang merdeka bukan juga kemudian dia ini pemiliknya, pemilik barang tadi atau harta benda yang ada zakatnya, dia merupakan pemilik tamamul milik, dia menjadi menjadi malik tam, jadi malik atau pemilik yang sempurna. Karena kalau bukan miliknya, diwajibkan apa? Dia, bukan dia punya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim dan orang merdeka memiliki apa yang tersebut tadi, dia termasuk orang kewajiban zakat. Kemudian barangnya yang harus dikeluarkan zakat ini bagaimana? Dilihat ukurannya, bukan bukan begitu saja. Kalau harta hewan sangat tadi. Baru kena zakat pertama kalau sudah nisab. Nisab itu batas ukuran zakat. Kalau unta lima kalau kambing empat puluh kalau sapi tiga puluh nisabnya. Lalu ini hewan tadi haul sudah setahun jadi haul itu sudah setahun alias pendak. Jadi sudah setahun. Nah itu ada peringatan orang mati dan sebagainya dikatakan haul. Cuma salah kaprah jangan khol. Salah kaprah. Ini haul. Iya. Ya begitu. Ya sudah. Jadi haul nah, sudah tahun. Terus hewan tadi saum. Saum itu terumbar sendiri ditaruh di halak di apa di penjara di sawah di mana cari makan sendiri tidak dijadikan kalau tidak cocok ini tidak berkewajiban zakat jadi hewan tadi ini sudah nisab nisabnya unta 5 kalau sapi 30 kalau kambing 40 Abbas haul setahun kalau belum tahun tidak akan zakat kemudian saun jadi terubat dari makan terus terus berubah bebas tidak dicarikan tidak diberikan dan sebagainya umpaya dicarikan diberikan malah bebas tidak melakukan keempat hewan tadi itu tidak dipekerjakan bukan hewan awamil awamil itu dipekerjakan kalau dipekerjakan berarti unta kadang-kadang dipekerjakan buat kendaraan lah sapi ya, karena dipekerjakan tapi kalau kambing enggak loh kambing itu nganggur <laughs> jadi kerja ke dia hmm. nah, sekarang sapi buat muncul buat tikar sapi perahan ini tidak pernah zakat anggap ada orang punya 60 sapi tapi sapi ini digunakan muncul digunakan geret tikar atau perahan sapi perahan ya perusahaan susun perusahaan tidak pernah zakat jadi enteng sekali ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. kemudian uang uang ini pun nomor satu emas dan perak harus sudah nisab sudah nisab nisoknya emas 94 gram 94 gram Jadi kalau ada orang muslim atau muslimah mempunyai emas 94 gram ini gram harus haul setahun dan kena asalkan bukan pakaian yang mubah nah, kalau pakaian mubah, huli mubah, tak zakat. Pakaian emas Eh, yang mubah itu khusus bagi orang perempuan. Sekarang ada orang laki-laki, tentukan. Pak A. Pak A ini mempunyai emas 100 gram, simpan dia taruh. Sudah setahun. Kenapa? Dia ya, akan apakah berupa gelang, apa potongan emas, apa berupa apa sih pokoknya. Sudah, dia kembalikan. Ada istrinya, Bu Ai. yang mempunyai emas juga 100 gram tapi merupakan gelang dipakai sampai sekarang dari zakat tidak pernah zakat ini yang mubah nah jadi Allah mengizinkan dalam perempuan pakai emas pakai apa tidak apa pakai tidak ada zakatnya nah, tapi kalau emas ini merupakan simpenan bukan poli mubah kalau sudah 94 gram lalu hal selalu ini ada zakat termasuk orang laki-laki yang menyimpan emas apakah berupa pakaian perhiasan dan sebagainya ini kalau sudah 94 gram sampai haul haul wajib zakat kenapa orang laki tidak boleh pakai emas dalam kan nah, kemudian perak perak ini satunya perak 672 gram 672 gram kalau sudah punya emas sekian, apa perak sekian, lalu sampai haul, nah ini baru ada zakat. Sekarang orang bertanya, umpama orang punya berlian 10 biji, wah berliannya 10 biji, satu biji saja berliannya sudah harganya sampai 5 juta. Wah ini violet. Hmm. Iya, berlian violet tadi. Nah, sudah. Sepuluh biji. Disimpan sudah setahun. Ada zakat nggak? Nggak ada zakat. Zakat apa? Tidak ada zakatnya, berarti tidak ada zakatnya. Ini kan harta benda, betul harta benda. Ini dari Allah Allah dikasih, tidak ada zakatnya. Nah, kenapa? Karena Allah yang mengaturnya demikian rupa. Jadi jelas kita lebih tahu bahwa agama Allah SWT ringan enteng apa yang diberikan sebab diberikan menjadi tugas kewajiban ini sedikit sekali. <clears throat> Kemudian hasil tani yang merupakan pokok bahan berupa biji yang dapat disimpan yang tadi sudah saya sebutkan syarat zakatnya nomor satu sudah nisab nisab hasil tani adalah kalau bersih kalau sudah bersih tidak berkulit ini lima wasak artinya eh, tujuh, ratus lima puluh kilo tujuh setengah kintal orang tani padi sudah hasil diseleb ya atau ditumbuh sudah mungkin beras ngukurnya dia beras. Ini namanya bersih loh, tidak berkulit. Berapa nanti kena zakat kalau sudah ada lima ausuk? Nah, lima ausuk ini berapa? Tujuh setengah kintal. Nah, sudah. Kalau dia dapat serta tujuh setengah kintal, ini dia wajib zakat. Apa zakatnya tunggu tahun? Tidak kalau pertanian zakatnya sekaligus. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan zakatnya waktu waktu waktu memotong, waktu panen. Nah, ini. Kalau berkulit masih gabah atau padi, ya gabah. Ini berapa kalau ditimbang padinya? Belum diseret cukup berapa kali zakat? Kalau sudah dua kali tadi. Berarti 15 kintal satu ton setengah baru bulan zakat kurang dari itu tidak nah, maka petani-petani muslim harus mempelajari kitab zakatnya agar dapat menjalankan apa mestinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT wa atu ya yaumah hasadi nah sekarang ada orang tani satu hektar sudah pagi biasa kalau baik sampai 8 ton padi kalau baik satu hektar ini kalau utuh selamat bisa sampai 8 ton kadang-kadang lebih nah kalau sudah kira-kira 8 ton wah sebelum dipotong ongkos perairan, ongkos ongkos tani, ongkos itu sosial desa dan sebagainya, sebagainya ini belum dipotong semuanya hasil aslinya berapa? 8 ton ini ada berapa? nah, apa misalnya eh, ada zakatnya nah, maka petani-petani betul-betul karena kita daerah pertanian malam dan sekitarnya ini daerah pertanian umpama petani-petani mengeluarkan zakatnya cukup untuk memberikan kecukupan bagi orang-orang yang fakir miskin kenapa? daerah pertanian sekian nah, sudah sekarang zakatnya berapa? Dilihat kalau taninya tadi itu dapat air mudah, gampang, apakah dari hujan, apakah dari sungai, apakah dari apa yang gampang airnya, zakatnya 10 persen. Zakatnya 10 persen. jadi kalau ada orang ada orang tani mendapatkan hasil 8 ton air mudah, air gampang, tidak repot sebagai daerah-daerah kita ini lain di pegunungan zakatnya 10 jadi kalau 9, eh, 8 ton zakatnya berapa? 8 kintal kalau di desa itu atau di pedesaan ada 100 hektar sudah berapa zakatnya? kalau ditampung ini mah, lebih cukup untuk kebutuhan bagian miskin tapi kalau umumnya tidak zakat, tidak apa-apa. Maka sering kita banjir, ya kasar orang banjir, orang apalagi tikus, kepala, eh, belum tikus kepala hitam. <laughs> eh, bagaimana? <laughs> Ya sudah. Kalau airnya repot, ya repot karena beli atau ya bagaimana राव राव तुका तिका नसतल्या report zakatnya diturunkan lima persen jadi hanya 5 lima persen kalau tadi lengkap 8 ton zakatnya hanya berapa 4 bintang nah, ini belum dipotong Jangan begini, kalau orang tani sudah potong dulu ongkos pelayaran untuk tani, untuk ongkos ini, untuk ini, hadiah sosial desa dan sebagainya, ya, baru tidak begitu. Aslinya berapa? Jadi wa'atu haqqahu yauma hasani. Nah, Kemudian buah-buahan sama. Jadi ukurannya caranya sama. Lalu perdagangan. Kalau orang dagang, dagang apa saja, maka perlu dicatat Maison merintahkan mencatat kalau orang dagang anggap mulai dagang modalnya berapa saja tidak menjadi soal apakah modal lima ribu apakah lima ratus ribu apakah satu juta atau berapa terserah catat tanggal satu, eh, tanggal satu bulan satu tahun satu mulai buka perdagangan nama itu dagang sudah jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan jalan sampai tanggal satu bulan satu tahun dua. sudah apa namanya haul Ya. di total ini barang dagangan di total Tempatnya tidak, kotak-kotaknya itu tidak. ya di total hanya barang dagangan. Nah, di total total apanya? Harga penjualan saat itu. Oh, pasti ini, ini, ini, ini macam-macam. ya kalau sudah total berapa ini? Apa ada seharga emas 94 gram? Enggak ada. Enggak ada oh, wah ini ada ini mau ada wah ini peracangan ini palen ini apa paper dan sebagainya total has, uh, harganya lebih daripada harga emas 94 nah, harus ada Dagang apa saja, walaupun dagang rokok, rombongan, dagang permen, dan itu harus dicatat itu. Siapa tahu kalau tahunnya nanti ini mei besar. sudah anggap dagang kecil mulai lima ribu model tapi dipandu mulai maju baik maju maju maju maju barang kadang-kadang naik juga setelah setahun dia total ada satu juta sedang harga emas sepuluh ribu terbilang sudah lebih sembilan nah sembilan puluh empat gram kali sepuluh hari sembilan ratus empat puluh dong ini uangnya sudah satu juta kalau zakat enggak? Iya, zakat. Nah, yang ditolak semua yang didagangkan. Nah, maka kalau pedagang-pedagang muslim apa dalam pasar, apa di luar pasar, apa di mana saja, <laughs> kalau dia betul-betul sadar insaf, wah, ini berapa? Semua ditotal. Jangan yang besar saja ditotal nanti. Anggap peracangan segala, Yang nampak nyata beras, gula, minyak yang besar. Yang kecil-kecil berubah benang apa sih garuk ya, apa benang nah, dan macam-macam lah ya buat kecil-kecil ini harus ditotal semua ini apa dagangan ini ini ada hisabnya lima puluh lebih hisab ini masih masih ada hisabnya harus total semua nah, maka kau tidak dapat mencatat sendiri, tidak dapat menjumlah sendiri, tidak dapat mentotal sendiri, supaya ada juru total, juru juru apa juru pencatat apa pencatatnya ini harus ada jadi untuk diri kita apa sekarang ada ada alat komputer iya, iya. saja ini kapan tadi harus teliti betul air ah, ini kecil-kecil semuanya harus catat nah ini sedikit pun ada masalahnya ada hukumnya nah ini umpamanya segala pas tadi harga emas sembilan eh, puluh ribu pas sembilan 940 ribu pas ya. nah, ini sudah sekarang kurang anggap masih 900 tapi ada barang yang belum total ini kan bisa 40an juga belum total bagaimana oh saya nggak tahu saya potong 90 nah, ini nggak saya total merang merang ini oh belum ya <laughs> ini total dulu nah ini bagaimana ya areng ya. apa harus nah, total semua ya, ya, nah dengan ini semuanya jadi Nah ini tidak peracangan ini. Belum putihan, ya belum lain-lain berbeda sebagainya. Orang tanya, kalau kreditan bagaimana? Ya, <laughs> sama, itu kan kacau. Harus total. Nah, kalau total tidak ada agama ya tidak wajib. Kalau kreditan itu kalau yang sudah didal itu lagi yang sudah laku ya saya ucul <laughs> kalau gimana laku <laughs> oke ya. Jadi yang di tangan orang itu berputar kan gitu dong Nah, uang di tangan orang sekian, ini uang kontan sekian, di tangan orang sekian, nah, ini zakat dain nanti ada masalahnya. Boleh nggak apa Tapi dia harus tahu hasilnya. Kenapa? Orang-orang kan tadi sudah pengalaman. Ini satu hektar, yang sudah pengalaman bisa ada kalau tidak, tidak boleh. Nah, pengalaman begini. Sudah tahu kali ini satu hektar, pengalaman saya satu hektar bersih begini bagus 8 ton. Sudah tercatat 8 ton. Potong kompos itu udah. Tapi enggak berapa? 8 ton. kalau tidak, kalau tidak, ya, ini pengalaman. Ya, pengalaman kira-kira bukan kira-kira yang tidak tepat, kira-kira yang 99% koma sekian pas. <laughs> Akhirnya sudah pengalaman loh ya. ya sudah. Sekarang nggak tahu, nggak pengalaman. Ya nggak tahu bagaimana. Oh, ini ongkos orang nggak dulu dan sebagainya. cacat. Oh ongkos ini 10 kilo. Ya ini sedikit 10 kilo ini. Sudah, sudah, sudah. Sudah jatuh, taruh catatan. Sudah waktu panen, total berapa? Waktu panen sudah bersih hanya 100 eh, 14 kintal pagi kan bulan kurang saat ingat ya oh ya yang sudah saya bagikan tadi yang sudah apa saya bagi lihat catatannya dan ini ada empat kintal mulai berarti hasilnya berapa sekarang delapan belas kintal 14 tambah berapa tadi empat juta wah begitu kena zakat nah, ini jangan dihilangkan kalau dihilangkan nanti tidak kena zakat ma ma masih 14 kintal lupa-lupa dia lagi untuk ongkos pelayanan, untuk ongkos tani, untuk berserut biasa, untuk apa saja. Karena sisa desa ada juga. air jatuh, kan Nah, jadi uang 18 kintal. Kalau gitu wajib dah. Nah, tanah yang mewah, itu apa sana? tanahnya tidak peduli jadi nyewa atau hak milik atau dipinjami atau diberi tidak jadi soal pokok atau hak hakahu ya Allah nah inilah jadi hasilnya ini jadi tanah tidak soal sewa tidak soal dipinjami tidak soal ini soal pokok hak hmm. hasilnya berapa hasilnya hasil bersih apa hasil asli hasil aslinya berapa baik nah, misalnya. Maka saya katakan tadi bahwa petani-petani muslim harus mempelajari hal ini. Kalau tidak berdosa terus. Dosa hari kiamat lagi akhirnya kamu dapat tidak zakat 20 tahun. Setiap dia punya satu hektar, tiap tiap tahun dia mesti eh, hasilnya 8 ton. Zakatnya 8 kintal. Sampai 10 tahun, sampai 20 tahun berapa? Anggap 10 tahun kan 8 ton. Hah? 8 ton? 8 bintang kali 10 dong. 8 ton? Wajib saya bayar utang. Utang pada siapa? Utang pada Allah SWT. Wadainu wa haqqa Allah. Utang pada Allah berhak, eh, lebih berhak dibayar. Sekarang harus bayar 10 tahun. Ada kan 20 tahun, tidak zakat bagi mana? Ini belum mati. Di jam akhirat ditagih, bayar. Bagaimana? Paginya dikelompokkan pada orang itu. Ada hal-hal yang antara. Israel mengkhawatirkan. Begitu juga pedagang lain-lain. Jadi harta benda yang tidak keluarkan zakatnya ini akan diwujudkan oleh Allah untuk menyiksanya orang itu apakah unta, apakah sapi, apakah apa saja emas dan perak, nah, ini ditempleng dan diarah. Jadi harus tahu. Di hmm. sinilah masalah letak. Maka tiap-tiap pengusaha harta benda muslim harus tahu ini ada zakatnya ah, tidak ada bagaimana caranya zakat perdagangan zakat tadi itu makan dan sebagainya peternakan sekarang pertanian ah, niat tahu berapa persen eh, ini jelas. kalau itu langsung ditebaskan itu ya dihitung dulu itu. nah sekarang menjualnya jadi menjual Ya, sekarang menjual harus ada tidak boleh menjual kalau nggak tahu catatannya, belum dikeluarkan zakatnya tidak boleh dilepaskan. Ya. Kalau dia mau lepaskan dicatat. Catat, ya. dilepaskan, potong zakatnya. Sekarang 8 kinta, eh, 8 ton, ya, dilepaskan. Berarti 8 ton kurang 8 kintal. 7 ton, 2 kintal berjual. Yang 8 kintal jadi ini Nah, ini. Jadi harus ngerti, harus pengalaman. Kalau saya nggak tahu ini berapa hasilnya apa nah, tidak boleh jadi tidak boleh menjual harta benda zakat kalau belum mengetahui berapa nanti zakatnya kalau kira-kira sudah tahu sama dengan kelongkosan tadi sama tapi boleh ya Oh tidak boleh hmm. di mana tidak boleh ada ini caranya mampu nah, itu tidak boleh jadi itu kalau sudah ditebaskan semua itu nanti zakatnya harus beli juga apa yang dari hari ya sama tidak ini dulu harus potong dulu jadi potong jadi oh, harus, penjual dan pembeli harus tahu loh pembeli tidak berani beli penjual tidak berani menjual kalau masih ada sangkut paut dengan urusan zakat ya. nah, kan sekarang sudah tahu ya. petani eh, petani yang tahu pembelinya tahu hmm. ini berapa wah ini pengalaman sudah pengalaman jelas ini delapan ton hmm. atau diukur kan ada Hmm. Sekarang orang pandai kan bisa saja diukur, diukur meteran ini saja bisa total. Ya, ya. Ada komputernya sekarang, gampang aja, <laughs> gampang. Beres ya, pengalaman, nah, sudah tahu. Sekarang akan dijual, terus. Mau sudah tahu loh, nah, delapan eh, delapan ton. Karena delapan ton, zakatnya tadi tak hanya muda dan sebagainya, zakatnya hanya delapan kintal. Nah, sudah. Jadi yang delapan kintal jangan ikut serta dijual kurangi dikurangi jadi yang dijual hanya berapa tujuh tujuh ton dua kintal sudah jangan sengaja terus sebulan saya berikan ini sengaja <laughs> umpama terlanjur sekarang terlanjur nah, nah lupa tidak tahu terlanjur jual ditekan dapat kenapa sampean yang punya harus ganti ganti Allah apa ganti badal iya. badal jadi eh, jadi yang beli pun juga nggak berani kalau sama-sama ngerti loh ya nggak berani yang jual nggak berani kalau ada masih sangkut paut lah nah di sini maka harus ada ini nah sudah Adapun emas perak dan sebagainya zakatnya hanya dua setengah persen. Emas perak termasuk uang zakatnya hanya dua setengah persen. Anggap punya emas 100 gram Harganya emas 10 ribu kali 1 juta. Ini sudah sampai haul, sudah pas nisabnya dan haul zakatnya 2,5 persen. Kalau 1 juta kan yang 25 ribu. 1 juta berapa? 2,5 persen dari 1 juta kan 25 ribu. Tidak berat, berat apa? 29 ribu. Dia habis 1 juta dipotong 25 ribu. Kan sedikit tuh. Mungkin kalau total dia buat nonton potong kos tua banyak sekali. Ya. Ini kan hanya setahun sekali. Wah ini kadang-kadang keberatan, bagaimana? Nah, di sini hanya ah, dua setengah persen. Nah, yang ya itu mempunyai dana dan itu itu yang berharap. Ketetapannya yaitu hasilnya meningkat. Siapa yang diwajibkan? Yang tani. Bukan yang punya tanah Tadi kan saya serahkan tanah dari mana saja, pokok petaninya yang mempunyai tanaman, ini yang diciptakan. Bukan yang punya tanah. Apakah diserahkan tanahnya, apakah dia beli, berikan apa, dia pinjamkan, tidak jadi soal. Yang berkewajiban yang apa? Yang tani, yang apa? Ya, yang menanam, yang punya tanaman. Tapi berarti hanya kan hanya yang mana? Yang menanam. Tidak bahasa dua. Iya, ini maksudnya apa? Pawon. Iya, nah, kalau dia pawon, umpamanya satu hektar hmm. kepunyakan dua orang. Karena satu itu istilahnya zakatul khalid. zakat khalid zakat campuran barang ini sama dengan hak satu orang. Jadi umpamanya dua orang A dengan B paron. Ya, tani padi satu hektar.